Assalamualaikum, Afwan kita tinggal di Indonesia tapi kenapa kita merujuk fatwa Komisi Fatwa Saudi Arab Saudi? Allah mengatakan alu ahla ahla zikri. Bukan alu ahlal baladi. Baca ini itu yang benar, Ibn Fitin. Allah mengatakan apa? alu ahla ahla zikri. Bukan alu ahlal balad. Bukan. Ya, Tanyakanlah ahli zikir, ulama. Bukan tanyakanlah penduduk negeri, bukan. Siapa saja kita tanya. Ini bukan kita bukan sesat jalan. Bukan lagi jalan-jalan. Kita bertanya tentang hukum syar'i yang ditanyakan orang yang berkompeten. Siapapun dia, dimanapun dia berada. Dan bukan juga keharusan. Ya, tidak juga keharusan harus ke Komisi Fatwa Saudi Arabia. Tidak juga. Ya, ada beberapa ulama lainnya. Nah, cuma Ikhwan dari beberapa sisi mungkin ya ulama-ulama negeri itu lebih tahu tentang kondisi negerinya. Namun itu bisa diatasi dengan memberikan gambaran yang komplit tentang kondisi negeri. Oleh karena itu di dalam bertanya, di dalam meminta fatwa, adabnya adalah memperinci pertanyaan. Ya. Di, diajukan pertanyaan itu lebih menggambarkan, khususnya apabila ah, pertanyaan itu berkaitan, hukum yang akan ditanyakan berkaitan dengan banyak perkara. Ya, jadi harus dijelaskan secara terperinci. Uh, eh, orang harakah sering mengatakan kami menolak kekuasaan karena kekuasaan itu bersyarat meninggalkan dakwah. Sedangkan kami mengejar kekuasaan untuk berdakwah. Dakwah apa yang disampaikan di sana? Adakah yang berubah? Adakah yang berubah? Tak ada. di konstitusi ada. Bahkan sebaliknya, orang yang masuk ke sana berubah. Didakwahi dia Imaduddin, ya, bukan dakwahi. Ibarat apa namanya yang kita sampaikan kemarin, ya itu apa? Tukang pancing di ikan. Nah, itulah dia. Cocoknya untuk mereka ini. Tukang pancing dilarikan ikan. Mau mancing. Ternyata apa? Ikannya lebih besar. Di bawah. Apakah ulama itu mujahid? Ya, mujahid bil kalam. Ini Ini dia. Yang mana? Ini, ini, ini. Nah, ini, ini siapa? Eh, Ikhwan eh, Rahimani wa Rahimakumullah Apakah ulama itu mujahid? Iya, ulama itu mujahid Bil kalam ya. Mujahid bil kolam, bil lisan. Dengan kemampuan mereka. Ya. Pada keadaan bagaimana ketika kita menjelaskan nikmat-nikmat yang kita berikan kepada orang lain agar tidak terjerumus kepada ria dan ujub. Yaitu ini di dalam bab tarbiyah sudah kita katakan tadi. Ini di dalam bab tarbiyah. Kadang-kadang perlu ya tergantung kondisinya. Misalnya antara atasan dan bawahan. Ya, antara seorang majikan dengan buruhnya. Kadang-kadang buruh karena nggak tahu kebaikan yang kita berikan engkar aja dia engkar terus melawan aja gitu ya apa nggak pernah kuat dan sebagainya dan nggak mau taat kan gitu ya dalam yang makruh kan gitu yang baik nah ini perlu mungkin buruh atau pegawai ini dijelaskan bahwa kamu sudah begini, begini. supaya dia sadar saja ya, makanya saya katakan kembali kepada tujuan yang awal yaitu apa tar Bukan untuk membangga-banggakan diri, tentunya beda. Antum salah satu tahu bagaimana membedakan antara keduanya dengan tujuan tarbiyah dan tujuan membangga-banggakan diri. Terhadap anak juga demikian. Bukan tujuan membangga-banggakan diri supaya anaknya membanggakan ayahnya di sekolah, bukan. Ya. Dia lihat anaknya kalau anaknya punya apa namanya penyimpangan-penyimpangan seperti ini yaitu nggak mau taat dia dengan nggak mau bersyukur kepada orang tuanya. Nah ini perlu disampaikan, paham ya? Nah itu kondisinya. Uh, sebelum kita lanjutkan, uh, ada pengumuman. Uh, yang biasa ngaji di Al Amin pada Jumat malam Sabtu, minggu Ahad ini kajiannya dipindah karena Masjid Al Amin digunakan untuk walimah, maka kajiannya dipindah untuk ahad ini ke Masjid Al Mukhlisin. Nah, diharap, diharapkan bisa apa namanya mengabarkannya kepada yang lain dan yang biasa hadir dan pembahasan yang akan dibahas yaitu tentang eh, apa namanya hukum mengolok atau mencela ulama. Ya, ini kita akan membahas lebih rinci sedikit tentang hak ulama, hak-hak seorang alim. Nah, ya diharapkan kedatangannya dan e, ada beberapa yang perlu kita sampaikan di sana berkaitan dengan e, rencana kita akan membuat lokal untuk sekolah SMP. Jadi e, apa namanya diharapkan ya apa namanya bisa datang ke majelis tersebut karena ada beberapa hal yang perlu di ya kita bicarakan di sana nanti. Oh, iya. Demikian pengumumannya mudah-mudahan bisa dimaklumi. Seorang meninggal di Medan pukul 10 pagi. Pihak keluarga hmm, yang meninggal sepakat membawa jenazah ke tanah kelahirannya Aceh. Apakah ini dibolehkan? Tidak dibolehkan bukan itu. Ya, tidak dibolehkan. Kalau tidak ada masalah yang jelas, tidak boleh memindahkan mayat dari satu negeri ke negeri yang jadi kuburkan di mana dia meninggal. Bagaimana pada Ustaz mengenai bedah buku ayat-ayat cinta yang dikarang yang dikarang oleh Rahman Al-Suraji. Habibur Rahman Al-Suraji. Ini novel Ivan Ya bagus antum baca buku ensiklopedia adab Islam supaya antum beradab begitu. Ya lebih bagus antum baca buku orang-orang yang beruntung mendapat doa Nabi. Ya itu lebih bagus lagi. Ya. Atau orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sembuh dengan Al-Quran kan lebih bagus daripada baca novel ini ayat yang cinta. Soalnya saya belum baca tahap isinya tak tahu. Ya, Eh, bagaimana manifest menjawab ejekan syubhat Saudi memang negara Islam tapi mengapa negara ini terlalu dekat dengan Amerika itu urusan mereka lah bukan urusan antum Sebagai umat, Islam getol mempelajari ilmu sifat 20. Bagaimana pandangan syari mengenai hal tersebut? Ya ini tidak ada sifat 20 dibatasi sifat Allah. Ya hanya 20. Kecil kali. Kita antum banyak sifatnya. <laughs> Yang banyak sifatnya ya kurang bagus ya. Apalagi cuma 20. Membatasi Allah Subhanahu wa taala cuma punya sifat 2 20. Orang-orang yang meyakini sifat 20 kecil kali Allah yang mereka punya. Yang punya mereka versi mereka ya. Eh, bukan versi ahlu sunnah wal jamaah. Cuma 20. Suatu barang milik orang lain diambil secara diam-diam dan mengembalikannya sudah dua hari itu pun secara diam-diam. Ikhwanifiddin, Allah, ini masalahnya ada dua macam. Ada barang yang memang sudah dimaklumi, beredar. Ya. Nah, itu itu apa namanya kita katakan ma'fu, maklum. Ya, sesuatu yang memang sudah umum, ya itu diambil nanti dikembalikan biasa. Tapi di sana ada yang nggak biasa. Duit misalnya kan biasa, <laughs> diam-diam pun dipelajari, Nggak boleh. Nanti dia kecarian. Paham? jadi dibedakan barang yang memang sudah kita maklumi bersama itu diambilnya di balikannya. Tapi lebih bagus memang adatnya meminta izin. Nah, demikian. sebagai pertanyaan sudah sering dijawab ke sana sini, jadi saya lewatkan. Bagaimana menceritakan suatu kebaikan diri dengan menggunakan permisalan dengan maksud memberikan motivasi berbuat baik kepada orang lain? Apakah itu termasuk ujub? nama lama lebih dunia. Ya, itu jawabannya. Antum berkisar kondisinya karena kondisinya bisa bermacam-macam tapi yang paling baik adalah menyamarkan identitas nah itu lebih bagus jika mampu apakah perakhiran cuaca BMG dapat dijaga keyakinan bagaimana seharusnya Ikhwan Ikhwanifidin perkiraan cuaca itu berdasarkan teknologi satelit. Bukan dukun. Kalau dukun bisikan jin. Bisa hujan katanya. Nggak ada alat ya? Nggak ada layar untuk memonitornya, nggak ada satelit, nggak ada alat. Padahal cuma duduk di kamar gelap, lalu keluar keluar perkiraan, cuaca versi dia. Bisa hujan katanya. Ini ini jin. Nah ini yang yang yang apa namanya bisa jatuh kepada sihir ya karena seluruh bentuk kebiasaan yang terbaik itu masuk ke dalam bab sihir beda dengan teknologi ya itu ada alatnya bukan asbabun kopi sihir itu adalah sebab yang ter tidak nampak tidak kasat mata bantuan siapa bantuan siapa jin jin nggak mau bantu manusia gratis nggak akan mau dia lah. Dia minta imbalan. Imbalannya apa? Sama-sama, sama-sama masuk neraka. Itu dia. Gimana manusia masuk neraka? Ya dengan sirik lah. Itu dia kuncinya. Nah kalau teknologi itu ada sebabnya. Sebab asbabun zahir. Ada alatnya. Seperti yang saya sebutkan tadi. BMG memperkirakan itu kan ada alatnya. Ada seismograf, ada ini, ada itu, ada ada mendeteksi tsunami sekarang itu kan, ada alatnya, ada sebabnya. Itu teknologi, itu bukan sihir. Paham? Ya, sebatas dengan ilmu yang kita miliki, wah akan datang tsunami. Kenapa? Karena alatnya bunyi misalnya. Ya, ada alatnya. Tapi kalau ada dukun nanti tsunami jam sekian ya, <laughs> ini ngawur ini. Ngawur itu. Itu itu, itu sihir, misalnya itu Antum bicara dengan orang lain yang jaraknya jauh dengan alat Bluetooth di sini kan itu gak nampak. Antum bicara ngobrol aja gitu. Tapi ada alatnya walaupun kecil, kan begitu ya. Nah. Tapi ada orang bicara di dengan orang lain di Mekah misalnya, tanpa alat bicara gitu. Ah ini jin ini. Paham? Apa yang membedakan ya? Alatnya, asbabnya. Oh kalau ini dia pakai uh, alat, pakai bluetooth, pakai handphone, pakai BTS-nya harus ada banyak. Ah, sebab banyak kan begitu hingga dia bisa berkomunikasi dengan orang yang jauh. Nah, kalau dukun tidak, pejam mata saja sudah bisa dia komunikasi gitu, <laughs> dengan yang jauh. Nah, ini ini dukun namanya. Nah, demikian Ibnu Fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah,